Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Selamat malam, apa kabar kandakta? Mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami yang bertugas saat ini, saya Will dan Hasan bersama Mas Bayu Samudra akan menemani Anda dalam dua jam ke depan hingga nanti menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa dalam eh, kajian kita, kajian akidah bersama Ustaz Farid Ahmad Ukubah terkait masih pembahasan makna iya karena buru wa iya karena stain dan insya Allah kita akan masuk ke poin yang ke 103 dan Alhamdulillah rekan dakta, beliau juga sudah hadir malam hari ini di studio kami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, ya. sehat walafiat. Kalau oleh-oleh dari Kalimantan ya, Ustaz. <laughs> Iya, oleh-olehnya paling pasti capek itu. <laughs> Dan menyenangkan perjalanannya. Meskipun ada halangan pesawatnya. Hmm e, ketika mau berangkat itu sudah berangkat nggak jadi jadi hmm. udah nginep lagi Ustaz. masya allah ya, jadi eh, ketidakhadiran Ustadz di pekan yang kemarin karena uzur memang harus ada iya mendadak pergi ke Kalimantan, gitu. ya. Karena Karena ya karena kita juga ada anak-anak kita rencana juga mau berangkat Ramadan ini lima orang yang dari, dari lulusan Al Islam. Hmm. Tanggal 4 Agustus kemarin kita sudah mengadakan wisuda untuk angkatan pertama. 4 dan ya. lima orang diminta untuk bisa mengisi selama Ramadan di Balikpapan insya Allah. Itu permintaan dari dari pihak apa ini? Uh, tokoh-tokoh Islam di eh, Balikpapan. Balikpapan. Hmm. Insya Allah. Untuk musik kegiatan di masjid-masjid, hmm. aktivitas-aktivitas ya, Islam di sana, Insya Allah. Menjelang Ramadan ini, Al Islam kegiatannya apa saja nih? Uh, Alhamdulillah, uh, eh, Al Islam uh, eh, sudah uh, seperti biasanya membentuk panitia untuk kegiatan hmm. Ramadan. Sana nanti akan ada buka puasa bersama, hmm. kemudian uh, salat taraweh. Yeah. Kemudian nanti ya, etikaf di akhir apa nih? Ramadan. Yeah dan alhamdulillah uh, juga ini ada rencana mau bikin <laughs> apa nikah masal karena banyak uh, di masyarakat situ rupanya ditemukan orang-orang yang menikah tapi uh, tidak melalui proses yang benar hmm. atau tidak mempunyai surat yang benar dan sebagainya sehingga uh, akan diadakan uh, nikah masal Insyaallah. Allah. Hmm. uh, tetapi yang uh, lebih penting dari itu uh, bahwa Eh, kita sedang menyiapkan satu proses pembinaan kader dai yeah. lewat kajian namanya dirasat. Dirasat. Dirasat ini ada yang intensif tiga hari dalam uh, seminggu. Jadi hari-hari uh, apa ini biasa hari kerja mm. jam 8.30 sampai setengah 12 gitu. Uh, hari Senin, Selasa, Rabu itu ada pagi program pagi, ada program sore. Jadi hmm. tergantung siapa yang punya kesempatan untuk ikut itu. Uh, uh, ikhwan atau akhwat. Yeah. Kemudian ada juga yang reguler. Reguler itu ada uh, Sabtu dan Ahad. Sabtu Ahad. Dua kali dalam seminggu. Dan itu semua dibuat dalam satu kurikulum. Programnya untuk satu tahun. Hmm. Jadi eh, mudah-mudahan itu dengan apa? Dengan itu kita bisa uh, juga menghasilkan kader-kader tanpa harus tinggal di pesantren. Mm -hmm. Coba kalau kita sekarang kan melaksanakan kaderisasi tapi mereka tinggal di pesantren. Nah, dengan cara ini uh, melalui dirasat kita akan melakukan satu upaya kaderisasi tapi tidak Uh, harus tinggal di pesantren. Mereka mungkin sibuk di luar, hmm. bisa jadi mereka itu adalah pegawai, yeah. pekerja, atau kemudian ibu rumah tangga, atau kemudian mereka punya kegiatan yang lainnya tetapi dengan itu tidak menghalangi untuk bisa menjadi kader dai atau hmm. dai ya. Dan makanya insya Allah kita rencanakan uh, kita buka setelah uh, Ramadan. Setelah nah, Ramadan. Uh, setelah Ramadan kita akan adakan kajian itu. Jadi usianya so, memang tidak tidak dibatasi. Tidak dibatasi ya, tidak dibatasi. Siapa yang minat silahkan, meskipun nenek-nenek. <laughs> Subhanallah. iya, Sudah dulu saya pernah ketemu ada hmm. nenek-nenek punya semangat luar biasa hmm. untuk menjadi apa kader Dak ya. Insyaallah. Insyaallah. <laughs> Apalagi hmm. yang muda-muda kan harusnya lebih semangat hmm. lagi gitu. Dimulai nanti setelah Ramadan. Ramadan insyaallah kita mulai setelah Ramadan. Jadi kalau kalau kontaknya nanti kemana itu? Itu uh, bisa ke Al tujuh nol sembilan satu 0809 7091 0809 ini di Rosat iya, ya, di Rosat ya himbauan kepada pemuda pemudi kakek kakek nenek hmm. <laughs> bisa mengikuti program itu insya Allah mm -hmm. termasuk mengikuti kegiatan selama bulan Ramadan iya tentunya ya. kalau memang ada kesempatan bisa mm -hmm. ikut kegiatan kita -hmm. dan uh, meskipun sebelum Ramadan pun tetap berjalan kegiatan -hmm. setiap malam ahad hmm. kita biasa ada kajian habis maghrib sampai jam 8.30 sembilan hmm. kajian tauhid Ya, jadi di hmm. Rosat ini berlangsung satu tahun nanti. Satu tahun saja. Satu ya. tahun saja. Satu tahun ya. Hmm. Ya Ustaz, kita masuk ke materi nampaknya Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Kita sekarang insya Allah masuk ke poin ke 103. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين والعدوان إلى على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجل الحزن إذا شئت سهلا Ikhwani wa wa akhwati fiddin rahimakumullah para pendengar Radio yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam bahasan uh, mengenai penjelasan iyyaka na'budu wa akan iya astain yang kita rencanakan uh, penjelasan itu sampai 300 poin dan kita sekarang masuk ke poin yang 103. Mudah-mudahan apa yang akan kita belajar ini dapat menjadikan bekal buat kita hmm. untuk menyusuri sisa umur kita dalam kehidupan yang sekali ini. Para pendengar dokter rahimakumullah, poin yang ke-103 ini bahwa ubudiyatullah taqtadi ta'sib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in wa fi kulli nahiyatin min nawahil hayah bahwa seorang yang menyatakan iya karena abudu wa iya karena nasta'in maka dia harus mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal dan dalam setiap kesempatan dan dalam semua lini dalam kehidupan ويتبع المسلم سننه ويتعلل بقصد العمل والحج على القرآن وحده فإن هذا من عمل الزنادقة الذين يريدون مسخ الإسلام والإحاطة بالشتر الثاني yaitu sunnah bahwa kemudian uh, setiap muslim itu hendaknya mengikuti jejak sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW baik itu ucapan, perbuatan maupun persetujuan beliau tidak boleh kemudian kita uh, hanya uh, berpangku tangan hanya mendasarkan kepada Al-Quran tanpa merujuk kepada Sunnah Rasulullah SAW, karena itu adalah merupakan satu jalan yang keliru ditempuh oleh banyak kalangan zanadika yaitu kaum munafik berat hmm. yang dimana mereka itu e, ingin untuk menghancurkan Islam melalui e, cara mereka meninggalkan Sunnah Rasulullah SAW karena itu e, apa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ahlul ra'yi huma ada sunnah ada eh, eh, eh, sunnah bahwa mereka yang hanya mendapat mengandalkan pendapatnya saja maka itu sebenarnya mereka ini adalah musuh-musuh sunnah hmm. karenanya tidak boleh kita memahami Al-Quran menurut versi kita atau pikiran kita atau menurut uh, apa yang sebatas uh, pengetahuan kita tanpa merujuk kepada penjelasan Rasulullah dan para ahli tafsir. Nah, karenanya uh, pendengar redaktor rahimakumullah, kita mendapatkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita agar kita apa taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu diantaranya Allah menyebutkan, eh, rajim." Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa al Rasulah wa ulil amri minkum. Dalam surat An-Nisa 59 Allah katakan wahai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan pemimpin dari kalian. Nah, kalau kita perhatikan seperti kata Ibnu Mas'ud, jika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka berarti Allah sedang berbicara secara spesifik kepada orang beriman. Hendaknya orang itu memperhatikan apa yang disampaikan oleh Allah dan pasti mengandung informasi penting. Hmm. Nah, diantaranya apa yang disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, maka Allah katakan ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah dan itu bersifat mutlak. Taat kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah bersifat mutlak. Adapun ketaatan kita kepada pemimpin wa ul amri minkum, ini ada dua tafsirnya. Ada yang menafsirkan itu adalah penguasa, yang kedua ada yang menafsirkan itu adalah ulama. Hmm. Jika kemudian kita diperintahkan oleh pemimpin atau ulama yang kemudian perintah itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita taati. Artinya berarti bersyarat. Jika kemudian kita ketaatannya didasarkan kepada kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan itu disampaikan oleh penguasa atau ulama maka kita wajib mengikutinya. Nah, yang perlu difahami bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak sifatnya, sementara ketaatan kepada yang lainnya bersifat bersyarat selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada seorang perempuan datang kepada Ibnu Mas'ud ketika beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, wanita yang menyanggul-nyanggul dan yang minta disanggul, kemudian yang merubah ciptaan Allah dengan merubah apa yang berbagai macam bentuk raut mukanya dan sebagainya. Nah, wanita ini e, berusaha untuk memahami apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud dengan dasar merujuk kepada Al-Quran Ketika kemudian dari semua bacaan Al-Quran yang dia baca, nggak ketemu larangan itu. Maka dia datang kepada Abdullah Mas'ud, ya, Abdul, ya Abdullah Mas'ud, aku telah mendengarkan engkau menyebutkan riwayat larangan dari Nabi tentang apa ini e, orang yang mentatu dan minta tata dan seterusnya. Ternyata setelah saya pelajari Al-Quran, saya tidak menemukan larangan itu. Maka kemudian karenanya enggak betul apa yang kamu sampaikan itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, e, sebenarnya ada larangan itu dalam Al-Quran. Cuman kamu kurang jeli. Sehingga hmm. kamu tidak mendapatkan itu. Coba saya sudah pelajari dari awal sampai akhir. Sehingga saya tidak menemukan itu. Kata si wanita itu. Kata Ibn Masud ada. Lihatlah dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Hmm. Allah katakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Bahwa apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah, kamu harus ambil. Hmm. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah, kamu harus tinggalkan. Nah, di antara yang dilarang oleh Rasulullah adalah mentato dan minta ditato. Menyanggul dan minta disanggul. Merubah ciptaan Allah dan seterusnya. Karena itu adalah merupakan larangan dari Rasulullah, maka berdasarkan Al-Quran itu kita wajib untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu, saudara sekalian, Anda akan menemukan banyak sekali hari-hari ini dan hari-hari sebelumnya, itu kalangan apa liberal, banyak sekali dari mereka yang kemudian membawajakan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 62. Al-Baqarah 62 itu berbunyi begini. Innalladzina amanu ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahwa sesungguhnya orang-orang beriman dan orang mereka yang membani dari kalangan Yahudi, Nasrani, Sabiin dan kemudian mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal saleh ya, maka bagi mereka akan memperoleh pahala di sisi Tuhannya dan mereka tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Nah, kalau kemudian kita perhatikan ayat ini, maka kita banyak menemukan kalangan liberal itu membacakan ayat ini untuk sebagai pembenaran bahwa pengikut agama-agama lain berhak untuk mendapatkan surga. Bahwa kemudian mereka juga mempunyai kebenaran dan lain sebagainya dan sebagainya sehingga karena mereka karena mereka itu beriman kepada Allah dan hari kemudian pasti mereka adalah orang-orang yang selamat di sisi Allah. Nah, mereka tidak merujuk kepada keterangan Rasulullah SAW. Pada Rasulullah SAW dari riwayat Muslim menyebutkan, "Ma abi min hadil ummah min Yahudiyyin wala Nasraniyyin wala Majusiyyin walam yu'min bima ji'tu bihi fahuwa finnar." Rasulullah mengatakan, "Siapa yang datang setelah kehadiranku?" Apakah dia Yahudi? Apakah dia Nasrani? Apakah dia Majusi? Tetapi dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa dan mati atas dasar itu, maka matinya di neraka. Itu hmm. adalah pernyataan Rasulullah. Dan ini adalah akidah. Tidak boleh kita kemudian campur adukkan semua agama sama, kemudian semua pengikutnya masuk surga. Siapa yang punya surga itu? <laughs> Makanya kita harus merujuk kepada Allah, merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat kejelasan apa yang dimaksud dengan amal saleh. Ya, makanya Imam Fudail bin Iyad menyebutkan bahwa yang disebut dengan amal saleh itu ketika menyaksikan ayat di dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Bahwa Allah yang menciptakan mati dan hidup dan akan menguji kalian untuk melihat siapa yang terbaik amalnya di antara kalian dan dia maha pengampun dan lagi maha ah, perkasa. Kalau kita perhatikan ayat ini, penjelasan daripada Imamul Haramain Fudal bin Iyad mengatakan suatu amalan tidak dikatakan amal saleh apalagi yang terbaik sampai memenuhi dua syarat ayakuna sawa ayakuna ikhlasan lillah amalan itu harus dasarnya ikhlas karena Allah tidak karena yang lainnya yang kedua dan ini yang sangat penting sekali wa ayakuna sawaban Hendaknya amalan itu adalah benar. Dan ukuran kebenaran itu, kata beliau, wasawabu ayakuna wifqa sunnati Rasulillah. Yang dikatakan benar jika kemudian amalan itu sesuai dengan ketentuan sunnah Rasulullah SAW. Jika amalan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka tidak ada artinya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Para ahli tafsir menjelaskan mereka yang beriman Yahudi, Nasara, Sabiin yang mereka beriman kepada Allah dan kemudian dengan hari kemudian dan beramal saleh adalah mereka yang sudah <laughs> masuk Islam mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita jangan terpengaruh kepada tafsir-tafsir yang liar yang kadang-kadang mereka tafsirkan seenak udahnya sendiri tidak merujuk kepada ahli tafsir, tidak merujuk kepada penjelasan para ulama dan kemudian merujuk terutama kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kemudian kita perhatikan seseorang ingin menjadi benar dalam hidupnya, maka wajib dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti bukan sunnah menurut orang Indonesia. Yeah. Kalau orang Indonesia itu kalau dikatakan sunnah itu kan sunnah mau ditinggalin. Iya. Ya. Tetapi harusnya sunnah itu bukan diartikan lawan daripada atau apa ini e, perbeda dengan dengan yang wajib. Hmm. Ya. Tetapi sunnah yang dimaksud di sini adalah jalan hidup Rasulullah SAW di dalam beliau menerapkan Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran, menyerukan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran. Dan itu semua dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Aisyah radhiallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah? Maka beliau menjawab, wa kana khuluqul Qur'an. Hmm. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Karena itu para pendengar redakta bahwa kemudian seseorang tidak akan berarti nilai agamanya sampai dia yakin kepada keterangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan kemudian menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, makanya Anda akan temukan orang-orang yang mengajarkan, mari kita berpuasa tujuh hari berturut-turut <laughs> atau empat puluh hari berturut-turut hmm. supaya nanti kebal tidak dibacok, bapak tidak bisa dibacok, tidak mempan dibacok atau ditembak dan sebagainya. Dan itu adalah tidak ada ajarannya dalam agama Rasulullah SAW. Hmm. Karena itu tidak benar. Makanya meskipun orang menjalankan dengan mengatakan, oh itu kan selakan ikhlas, tulus, <laughs> tetapi itu tidak ada dasarnya Rasulullah, maka amalan ini amalan itu akan sia-sia. Hmm. Karena Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak ada contoh dari Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Karena itu para pendengar redaktor rahimakumullah bahwa kita bersyukur menjadi hamba-hamba Allah yang telah menyatakan iya karena Abu Dua iya karena stain karenanya kita berkewajiban untuk mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW dan itulah merupakan jalan keselamatan bagi kita karena sekarang ini kita banyak menemukan kalangan yang mengaku Islam kemudian mengajarkan orang Islam hanya berdasarkan Al-Quran tok maka sungguh kalau Anda melihat orang seperti itu, indikasi itu jalan daripada kesesatan. Hmm. Abu Qilabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, menyebutkan, jika Anda melihat seseorang mendakwahkan Islam, yang selalu dibawakan Al-Quran terus, tidak pernah membawakan sunnah Rasulullah, tidak pernah menjelaskan bagaimana penjelasan Rasulullah, maka ketahuilah orang itu adalah sesat. Hmm. Jadi enak sekali ukurannya. Makanya kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW sehingga kita bisa memahami keutuhan daripada Al-Quran. Kita bisa memahami keutuhan daripada Islam sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi eh, rekan rekan bahwa kita mengamalkan Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena dua pedoman utama kita adalah Al-Quran dan Sunnah di mana kita tidak akan lantadilu abadan begitu saja, iya. yeah. tidak akan tersat selama-lamanya. Ya dan rekan-rekan sebelum kita lanjutkan kami informasikan untuk Anda bahwa Anda bisa menjadikan waktu istirahat Anda bermakna bersama keluarga dengan memperdalam ilmu keislaman. Jadi Anda bisa mendengarkan kajian malam bersama Ustadz Farid Okba yang membahas seputar kajian akidah setiap Selasa, setiap malam hari ini pukul 8 hingga 10 malam. Kajian akidah bersama Ustadz Farid Okba juga dapat Anda dengarkan melalui www.alislamu.com. Jika Anda tidak dapat mendengarkan secara langsung melalui radio dakta karena suatu hal, jadi klik saja di www.alislamu.com maka Anda dapat mendengarkan siaran tunda setiap episodenya. Jadi dimanapun Anda berada, Anda tetap dapat mendengarkan kajian akidah Ustadz Farid Uqbah dengan mengakses di situs www.alislamu.com. Ya Ustadz terkait dengan seorang perempuan yang mengaku tidak mendapatkan ayatnya terkait dengan wanita tidak boleh ditato dan tidak boleh minta ditato. Bisakah kita jawab dengan ayat yang lain selain ayat wa ma'atakum rasul fakhudu? Kita jawab dengan ayat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni begitu Ustaz. Ya. Memang di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak sekali hmm. ayat-ayat Al-Qur'an yang mewajibkan kita untuk uh, menerima keberadaan Rasulullah, kehadiran Rasulullah, ajaran Rasulullah, petunjuk Rasulullah. Hmm. Sehingga karenanya tidak ada alasan bagi seorang muslim ya, untuk kemudian menolak satu bagian daripada ketentuan Rasulullah itu. Di antaranya saya bacakan sejumlah ayat yang lainnya ya. yaitu yeah. dalam surat Al-Ahzab ayat 36 Allah katakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak tidak pantas seorang mukmin laki maupun perempuan jika Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu perkara bagi mereka kemudian milih-milih perkara itu. Hmm. Kalau sudah tentukan perempuan wajib berjilbab, maka laksanakan itu. Jangan tawar-menawar. Jika kemudian kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan selama sebulan penuh, laksanakan itu. Ketika ada seorang wanita dari Irak datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hmm. Kemudian dia bertanya, wahai Aisyah, kenapa kita kaum wanita kalau sholat pada saat lagi men, hmm. keberhalangan itu, yeah. kita tidak diwajibkan untuk mengkodok. Hmm. Tetapi berbeda kalau kita berpuasa. Pada saat kita berpuasa Ramadan dan kemudian terjadi uh, men menstruasi itu, maka kita diwajibkan untuk mengkodok. Kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Maka Aisyah Allah bertanya kepada wanita ini, Apakah ahariyatan anti? Apakah engkau ini pengikut khawarij? Hmm. Pengikut khawarij ini termasuk kelompok yang menggampangkan sunnah, bahkan sebagian meninggalkan sunnah. Maka dia mengatakan tidak saya, tapi ini bertanya saja. Maka Aisyah mengatakan hakada Umar. Demikianlah kami diperintahkan untuk kemudian kalau sholat tidak mengkodok, hmm. tetapi kalau berpuasa kita mengkodok. Dan dasarnya adalah ketentuan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita tawar-menawar. Nah, kemudian Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 80, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia sesungguhnya telah taat kepada Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah katakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Bahwa pada diri untuk kalian pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari kemudian dan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nur ayat 54 Allah katakan Allah katakan wa in tuti'uhu tahdadu wa ma 'ala rasul ilal balagul mubin. Kalau kamu taat kepada Rasulullah, kamu akan mendapat petunjuk itu. Dan kewajiban Rasulullah adalah menyampaikan dengan jelas. Nah, karenanya Allah memperingatkan kepada mereka yang kemudian melanggar Rasulullah SAW maka itu khawatir mereka akan terkena fitnah atau adab yang pedih yaitu dalam surat An-Nur ayat 63 falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim siapa maka hendaknya berhati-hati mereka yang melanggar perintah Rasulullah untuk tidak kemudian untuk supaya mereka agar apa tidak terkena apa fitnah atau uh, adab yang pedih karenanya jangan pernah melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud rahimahullah pernah menyatakan dalam satu ungkapan yang sangat menarik sekali untuk kita semuanya agar kita memperhatikan betul. Abdullah bin Mas'ud memperkirakan dan dia ahli, ahli Quran, ya ahli tafsir ahli Quran. Beliau katakan begini. Seperti diriwayatkan Imam ad dari dan Al-Alkai, "Innakum satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'unakum ila kitabillah wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim fa'alaykum bil ilm wa iyyakum wa tabaddu' wa iyyakum wa tanattu wa iyyakum wa ta'ammuq wa alaikum bil atiq. Bahwa beliau katakan kalian akan menemukan orang-orang yang menyerukan atau menganggap mereka menyerukan kepada kitab Allah kepada Al-Qur'an tetapi mereka sebenarnya telah melemparkan dari punggung mereka maka kalian harus berilmu maka jauhi kalian dari bid'ah-bid'ah dan hati-hati kalian dari bersikap ekstrim dan jangan kalian melebih-lebihkan dan kalian berkewajiban untuk mengikuti apa uh, yang yang apa ini yang lama yaitu mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum dalam satu kesempatan Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh Al Irbad bin Ar bin Sariyah radhiyallahu anhu adana Rasulullah SAW mau'idatan wajlat minha al-qulub wa darifat minha al-uyun فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوسنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة Hadis ini saya dapatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah bahwa Rasulullah SAW menasihati kami suatu nasihat yang menjadikan hati ini bergetar Mata-mata kami meneteskan air mata. Kemudian kami mengatakan, Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Hmm. Maka wasiatkanlah kepada kami, Ya Rasulullah. Maka Rasulullah mewasiatkan, aku berwasiat kepada kalian. Agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Mendengarkan dan taat. Jika kemudian ada seorang pemimpin kalian dari seorang hamba, maka sungguh Eh, apa ya, eh, eh, harus taat dan apa dan dan, dan apa, mendengarkan dan taat meskipun pemimpin itu adalah seorang hamba sahaya. Sesungguhnya kata Rasulullah, siapa yang hidup dari kalian setelahku maka akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Saat itu kalian hendaknya berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk setelahku dan gigitlah erat-erat dengan gigi gerahamu dan jangan kalian mengikuti apa-apa yang dibuat-buat karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, nasihat Rasulullah ini begitu berharga buat kita sekalian kalau kita ingin selamat dari segala macam bentuk perpecahan, dari segala macam bentuk perbedaan, dari segala macam bentuk permusuhan, dari segala macam bentuk kesesatan yang sedang dipopulerkan oleh banyak pihak itu sebenarnya disebabkan mereka jauh daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para pendengar redaktor rahimakumullah, jangan sekali-kali kita meninggalkan apa sunnah Rasulullah SAW karena itu adalah merupakan sesuatu pegangan dalam hidup kita untuk kita bisa menjalankan Islam sebab sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam lahu an yad'aha liqauli ahad Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan begini seluruh kaum muslimin bersepakat bahwa siapa yang telah mendapatkan keterangan jelas tentang sunnah Rasulullah SAW maka baginya tidak halal tidak dihalalkan tidak dibolehkan untuk meninggalkan sunnah itu hanya karena pendapat seseorang atau ucapan seseorang karena sunnah di atas semua pendapat manusia. Karenanya para benar data rahimahullah, rahimakumullah, jika Anda melihat orang yang sudah berani menolak sunnah Rasulullah SAW dengan alasan apapun, maka itu berarti orang ikuti hawa nafsu. Contohnya, ada seorang tokoh besar hmm. yang diagung-agungkan di Indonesia ini. Dia disebut dengan ahli tafsir. Ketika membawakan ayat Al-Quran ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون itu menjelaskan tentang bagaimana akan terjadi perpecahan di antara umat Islam setelah atau sepeninggal Rasulullah SAW. Si kiai ini atau tokoh ini menyebutkan bahwa seorang ulama di Mesir yang bernama Muhammad Abdu menjelaskan, aku senang ketika mendengarkan ada hadis bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 di surga, satu di neraka. Jadi riwayatnya dibawakan 70 di surga, satu di hmm. neraka. Dan saya merujuk kepada apa yang dia sampaikan itu dalam kitab tafsir Al-Manar. Hmm. Just 7 karena itu penjelasan dalam surat Al-An'am ayat 159. Yeah. Ketika saya lihat itu ada komentar daripada Eh, Rashid Ridha sebagai murid dari Muhammad Abdul yang tidak dinukil oleh si ulama ini atau tokoh ini. Hmm. Ketika kemudian mengatakan la ya Syekh, tidak. Sesungguhnya riwayat yang Anda bawakan itu ditolak oleh seluruh ulama al-hadis karena riwayat itu batil dan yang sahih adalah riwayat dari Rasulullah SAW yang mengatakan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 di neraka, satu di surga. Makanya yang benar cuma satu, yang sesat itulah yang banyak. Mhm. Karenanya para benar data, jangan kita terbawa pendapat seseorang atau ucapan seseorang, kemudian kita berani menolak apa yang diterangkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menemukan banyak sekali riwayat-riwayat Nabi yang sahih, tetapi disisipkan apa pendapat-pendapat manusia atau ucapan-ucapan manusia sehingga riwayat itu menjadi kacau balau. Saya berikan contoh. Rasulullah SAW mengajarkan ketika beliau setelah salat mengajarkan agar kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Begitu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita berzikir sesuai dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi masyarakat kita ada yang tidak puas dengan pendeknya bacaan itu sehingga kemudian ditambah sendiri Allahumma antas salam wa minkas salam sampai di sini ada contoh dari Nabi. Ditambah lagi, wa ilaika ya'udu salam, fahayna Nabi salam. wa adkhilna jannataka salam. Tiga ucapan ini adalah sisipan yang bukan dari Nabi, tapi tapi dimasukkan di dalam apa sabda Nabi sehingga itu menjadi bagian daripada riwayat yang diperoleh dari Nabi SAW. Nah, tabarak tayyadal jalali wal ikram dari Nabi. Nah, ini dinukil oleh Imam Al-Qari dalam kitab Al-Masnu' fi ma'rifati hadis al-mawdu' sehingga kemudian itu dikatakan sebagai hadis yang mudraj yang kemudian palsu tambahan sisipan itu sehingga kita bersihkan sunnah Rasulullah dan segala macam bentuk upaya manusia untuk menambah-nambah atau mengurangi atau kemudian e, menghindarkan sama sekali dari riwayat yang sah itu kemudian kembali kepada pendapat-pendapat manusia karenanya para pendengar data kita jangan kemudian berani untuk Eh, melalaikan, meninggalkan daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah berupa sunnah-sunnah yang telah sampai kepada kita semuanya, sehingga kemudian ada seorang orientalis, Yahudi dari Jerman, itu ingin kemudian uh, membuat suatu apa uh, eh, suatu uh, subhat yang kemudian dia mengatakan bahwa kalau Al-Quran ditulis di masa Nabi, karena ada 18 orang apa ini pencatat wahyu yeah. dan diapal oleh ribuan orang bahkan sekarang itu jutaan orang tetapi kalau sunnah di, dikumpulkan baru abad kedua dan ini telah merasuki banyak pemikir-pemikir Islam di Indonesia sepertinya mereka meyakini kebenaran bahwa hadis itu dikumpulkan baru abad kedua yeah. padahal tentunya pendapat itu adalah pendapat yang absurd pendapat yang batil, pendapat yang tidak betul, karena memang kumpulan-kumpulan hadis itu dicatat sejak di masa Rasulullah SAW masih hidup, sebagaimana dinyatakan oleh Abdullah bin Amr bin As, yang dimana beliau seringkali mencatat apa yang disampaikan oleh Rasulullah sementara sahabat yang lainnya mendasarkan pada hafalannya karenanya Dr. Mustafa Ali eh, Mustafa al aqdami kemudian membuat satu disertasi doktor di Inggris dan kemudian di apa ini eh, di eh, dibimbing oleh Profesor Arbery yang kemudian dia menyatakan dengan apa yang ditemukan oleh Profesor Ali apa ini eh, Mustafa Al-Adami yang telah menemukan eh, sumber-sumber dan data-data yang akurat bahwa kumpulan hadis Nabi itu ditulis sejak di masa Rasulullah hidup dan dikumpulkan oleh para sahabat dan kemudian dihafal oleh sekian banyak orang dan kemudian dikumpulkan sampai merupakan eh, riwayat-riwayat uh, yang sampai kepada kita dan itu adalah merupakan suatu kenyataan sehingga karenanya seluruh tuduhan tentang adanya anggapan bahwa sunnah Nabi dikumpulkan pada abad kedua adalah merupakan satu kebatilan dan tidak sesuatu yang tidak benar. Karenanya apa yang ditulis oleh Mustafa Al-Adam itu layak untuk dibaca kaum muslimin agar kita mengetahui bahwa data-data menunjukkan secara akurat bahwa hadis hadis Nabi dikumpulkan di masa Rasulullah SAW masih hidup dan kemudian disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu kepada para tabi'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan itu terutama dikumpulkan di masa Umar bin Abdul Aziz di mana beliau memerintahkan sejumlah penulis untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan itulah kemudian sampai kepada kita semuanya. Hmm. Karenanya para pendengar data, kalau kita ingin selamat maka jangan kita menjauh dari sunnah Rasulullah SAW karena itu adalah merupakan satu apa penjelas secara gamblang terhadap ayat-ayat Al-Quran terhadap praktek Islam yang itu semua dicontohkan oleh Rasulullah SAW kalau saja ada orang menganggap bahwa agama ini perlu disempurnakan ya sehingga kemudian perlu dibuat-buat sesuatu yang baru yang tidak tidak contohkan oleh Rasulullah maka kata Imam Malik orang seperti itu sebenarnya telah menuduh Islam ini belum sempurna telah menuduh bahwa Rasulullah SAW itu belum mempraktekkan Islam secara utuh hmm. karena itu merupakan suatu tuduhan yang sangat berbahaya dan kita harus menerima apa yang disampaikan Rasulullah adalah merupakan sesuatu yang cukup yang kalau jika kita kerjakan secara maksimal sesuai dengan kemampuan kita maka sungguh itu pertanda kita telah menjalankan ketentuan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketentuan ini sampai Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kalian, kata Rasulullah, sampai menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Artinya, kita pertama kali mengedepankan Allah. Kemudian kita mengedepankan Rasulullah, baru kita mengedepankan yang lainnya, orang tua kita, anak kita, dan seterusnya itu. Makanya jangan sekali-kali kita menolak, menolak ketentuan Rasulullah, karena itu adalah merupakan satu keharusan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan juga diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ingin selamat apalagi kita berada di masa yang penuh dengan cubuhat penuh dengan kesesatan, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan kepentingan-kepentingan, penuh dengan berbagai macam. Kalau ingin selamat, maka jangan lupa untuk kita kembali berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Makanya Imam Imam Ahmad rahimullah mengatakan man radda hadithan Nabi SAW fahu ala syafah, syafahalaka. Siapa yang berani menolak satu hadis Nabi SAW maka orang itu sedang menuju kehancuran. Begitu pula Imam Al-Barbahari mengatakan wa idza sami'ta rajul yad'anu fil athar aw yarudul athar aw yuridu al athar fattahimu al islam wa la tashukku annahu sahibu hawa mubtadi'. Jika kamu mendengarkan seseorang udah berani mencela apa hadis-hadis. Udah berani menolak hadis-hadis. Udah berani berpegang tidak berdasarkan hadis-hadis Nabi. Maka tuduhlah dia telah menyimpang dari Islam dan karena itu jangan kamu ragu dia adalah mengikuti hawa nafsu dan dialah orang ahli bid'ah itu. Karenanya para pendengar redaktor rahimakumullah bahwa kita perlu untuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dan mengagungkan sunnah Rasulullah SAW agar kita memperoleh sesuatu apa gambaran tentang Islam secara utuh yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dengan kemenangan-kemenangan yang beliau peroleh dan ingat setiap kali kelemahan setiap kali penyimpangan, setiap kali kesesatan, setiap kali perpecahan disebabkan kita telah menjauh daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Abi Qatadah rahimahullah menceritakan kunna inda Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan beliau. Bahkan beliau ini disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang yang dijabat tangan oleh malaikat karena memang beliau ini selalu menjaga keberadaannya bersama Rasulullah SAW dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau katakan Abu Qatadah mengatakan kunna 'inda Imran bin Husain fi raht minna wa fina Bashir bin Ka'ab فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير فقال بشير بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله وفيه ضعف فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه maka kemudian Amr bin Hussein yang berasa berada dengan sekelompok orang di sana ada Bashir bin Ka'ab Ketika itu Imran membawakan satu hadis dari Rasulullah SAW bahwa rasa malu itu membawakan seluruh kebaikan atau rasa malu itu semuanya baik. Ya, kalau ada orang punya rasa malu, itu pertanda orang itu baik. baik. <laughs> Tapi kalau udah hilang rasa malunya, maka orang akan mempertontonkan auratnya, hmm. maka orang, orang akan berbuat semena-mena dan itulah akibat dari segala macam kemaksiatan karena yeah. rasa malu hilang. Maka kemudian Basri mengatakan, kami telah menemukan dalam sejumlah kitab atau buku atau hikmah bahwa di sana ada penjelasan tentang bagaimana ketenangan itu apabila seseorang itu bersama Allah. Hmm. Padahal yang disampaikan oleh Imran dari Rasulullah SAW. Maka orang ini membawakannya dari sumber yang lainnya. Maka Imran marah sekali sampai mukanya merah, matanya merah sehingga kemudian dia menghardik orang itu, "Bagaimana kamu saya sampaikan dari Rasulullah, tapi kamu tentang dengan sumber yang lainnya. Dan ini pertanda ya. betapa bagaimana para sahabat itu mereka berpegang dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, jangan berpaling dari apa yang lainnya. Karenanya sesekalian eh, kita perlu untuk membuat diri kita, membiasakan diri kita untuk merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Karenanya itulah merupakan jalan keselamatan dalam rangka kita menghindari dari berbagai macam kesehatan dan penyimpangan. Wallahu a'lam Baik, rekan kita kembali dalam kajian Tauhid bersama Ustaz Fred Ukbah. Saatnya kami undang Anda untuk silakan bergabung bersama kami mengajukan pertanyaan Anda dan alhamdulillah Pak Azrul di Karawang sudah tersambung bersama kita. Assalamualaikum Pak Azrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Azrul. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Apa Nana mau tanya tentang Apakah kalau kita berkecimpung dengan demokrasi Termasuk uh, berhukum dengan selain hukum Allah Yang mengakibatkan kita menjadi kufur dan kufrin Mungkin itu aja yang ya. ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ya Barakallahu Syekh Sebenarnya kalau kita pelajari secara utuh hmm apa itu demokrasi, dari mana asal usulnya, apa prinsip-prinsipnya, kemana arahnya, bagaimana pelaksanaannya, dan mode dan sebagainya, itu akan kita dapatkan gambaran secara utuh juga eh, bahwa kemudian demokrasi ini adalah sesuatu sistem yang jelas berbeda dengan Islam. Baik dari asal usulnya, sumbernya maupun dalam pelaksanaannya. Hmm eh, Anda bisa membaca satu disertasi doktor kalangan Profesor Dr. HM Azhari, eh, guru besar di UI, hmm. yang menulis tentang eh, bagaimana demokrasi itu asal-usul dan berbagai macam halnya. Dan di sana akan eh, kita temukan betapa banyak perbedaan yang paling pokok adalah demokrasi ini sumbernya otak manusia. Hmm. Dan manusia ini adalah pusat kesalahan. Karenanya tidak bisa kemudian kebenaran itu ada pada demokrasi kita. Sementara Islam adalah merupakan agama dari Allah SWT dan kebenaran, kebenaran itu ada pada Allah SWT. Makanya dalam surat Yunus ayat 32 Allah katakan, "Fadzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun." Ya. Bahwa demikianlah Tuhanmu itu Allah yang dialah sumber kebenaran. Maka siapa yang tidak berada di atas kebenaran pasti dia akan berada dalam apa? kesesatan. Karenanya eh, Pak Azrul bahwa kita jangan berpaling dari Islam menuju ke arah demokrasi itu. Adapun mereka yang mencoba-coba atau kemudian eh, menganggap bahwa itu sebagai jalan satu kebenaran atau jalan keluar bagi manusia, mereka adalah orang-orang yang salah jalan dan mereka berjalan di atas fata morgana karena itu perjuangan umat Islam lewat demokrasi dalam 10 kali perjuangan mereka mengalami kegagalan dan kegagalan apalagi dalam demokrasi itu ada ajaran sekularisme yeah. yaitu memalik apa ini menjadikan agama adalah merupakan wilayah pribadi bukan wilayah negara bukan wilayah masyarakat Karena uh, eh, sekularisme ini adalah merupakan musuhnya Islam padahal Islam adalah merupakan agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia baik kemudian pribadi maupun kepada urusan internasional. Karenanya kita kembali kepada Islam sebagai satu sistem yang mudah-mudahan itu akan bisa difahami sebagai satu jalan keluar bagi umat manusia ketika mereka ingin mengarah kepada keselamatan di dunia apalagi di akhirat kelak. Adapun ungkapan kufur dunia kufur itu tergantung bagaimana orang itu menyikapi. Jika kemudian seseorang menganggap demokrasi itu adalah sebagai suatu hal yang harus dan Islam disisihkan itu bukan lagi kufur dunia kufur tapi itulah kufur akbar hmm. karena telah menyingkirkan Islam dan kemudian mengakui demokrasi sebagai pengganti bagi bagi Islam barakallahu ya penegasan dari Adian Husaini ya, bahwa demokrasi itu tidak akan ada tanpa adanya sekularisasi begitu saja. Ya? Pasti, ya. karena memang inti demokrasi itu ada pada sekularisasi. Ya. Karena memang mereka punya sejarah panjang. Hmm. dalam perjalanan uh, sejarah demokrasi demokrasi itu sendiri, pada saat kemudian uh, kekuasaan berada di tangan gereja, maka gereja menentukan sepenuhnya negara berada di bawah gereja. Ya. Tetapi ketika kemudian, karena itu bersumber dari barat, ketika kemudian ternyata gereja telah membuat satu langkah-langkah termasuk apa ini menghukum Galileo Galileo yeah. yang ya. telah menemukan satu teori yang itu ilmiah menurut mereka ternyata dihukum karena bumi itu adalah berputar sementara pihak gereja mengatakan bumi itu tidak berputar tetapi tetap nah karenanya benturan anak para ilmuwan dengan pihak gereja yeah. akhirnya dianggap sesuatu yang tidak beres sehingga kemudian posisi gereja disamakan dengan negara Tadinya di atas disamakan, ternyata masih bermasalah juga. Akhirnya dibawa negara, hmm. masalah juga nyerempet juga. Akhirnya dibebaskan sama sekali. Negara urusan negara, agama urusan agama. Itulah lainnya sekulerisme hmm. dan itulah yang menjadi pondasi daripada ajaran demokrasi itu Baik. Di belakang Pak Azrul ada Pak Al di Kebayoran Lama. Assalamualaikum Pak Al. Waalaikumsalam Pak. Pak Al kalau boleh tahu lengkapnya Bapak? Al Kisahrin. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam ya Pak Oh ini Pak Ustaz ini mau nanya masalah itu Wiritan habis sholat yang dicontohkan oleh Rasul Itu kayak apa Pak? Oh tolong penjelasannya Pak ya Iya benar oh, Terus harus dibaca keras apa kalau sebagai imam mm -hmm. Apakah harus dibaca keras apa Ya tolong penjelasan itu aja Pak Iya yeah, Barakallah Assalamualaikum Waalaikumsalam kata Ya jazakallah khair eh, Bahwa kemudian wiritan itu berarti uh, Membaca E, bacaan-bacaan wirid yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tentunya kita merujuk kepada Rasulullah SAW bagaimana beliau <laughs> praktekannya hmm. bahwa Rasulullah SAW ketika selesai sholat beliau baca, baca astagfirullah astagfirullah astagfirullah kemudian beliau baca apa ini dikir-dikir atau wirid yang kemudian diantara dari saya sebutkan Allahumma antas salam kasalam tabarakta ya jalali wa ikram kemudian Eh, beliau juga apa ini membaca la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kemudian baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 dan itu semua adalah merupakan riwayat-riwayat yang sahih yang berasal dari Rasulullah dan sekian banyak lagi riwayat-riwayat yang bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan wirid itu bahkan ada wirid yang panjang beliau baca setelah pada saat selesai salat subuh sampai menjelang matahari terbit hmm duduk dan itu kalau dikerjakan kita maka pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Dan karenanya e, tentunya ini semua telah dibawakan oleh ima, para imam, para ulama. Di antaranya Imam Ibn Sunni menulis kitab namanya Adkarul Jam Dikir apa ini sehari semalam mulai setelah sholat sampai pada mau tidur lagi situ terangkan dan tentunya eh, seperti Imam Nawawi juga menulis kitab al adkar dan sekian banyak ulama lain termasuk Tuhfatul Dakirin eh, ditulis oleh Imam Syaukani tetapi dari berbagai macam sumber riwayat-riwayat itu masih ditemukan ada yang sahih ada yang tidak sahih karenanya perlu tahrij daripada kedudukan hadis-hadis atau wirid-wirid yang berasal dari Rasulullah SAW. Dan Alhamdulillah uh, telah uh, diupayakan oleh para ulama untuk mengeluarkan semua bentuk mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Karenanya kita perlu merujuk seperti mamanya al-adkar wal-aurad apa ini fi al-Quran wa sunnah karangan uh, apa ini eh, Dr. Wahab Al-Qahtani menjelaskan tentang atau memberikan pedoman bagaimana kita membaca wirid-wirid yang dibawakan hmm. oleh apa ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, karenanya uh, perlu kita untuk mendalami itu sehingga jangan sampai kita salah. Sementara hmm. kita tidak bisa menjelaskan seluruhnya karena waktu kita terbatas. Waktu Harus kita. zahar atau sir ini. Nah, adapun untuk zahar, zahar atau sir, tentunya sir masing-masing membaca dengan bacaannya tidak dalam bentuk kur yang seperti terjadi di banyak tempat sehingga kemudian bacaannya itu menjadi rame sehingga ketika orang itu ada terlambat mau sholat terganggu dengan ya. bacaan-bacaan yang keras-keras seperti itu artinya hmm. apa yang kita temukan tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membaca Quran rame bersama para jamaah dengan hmm. satu suara begitu sehingga yeah. karenanya bacalah sendiri-sendiri kalaupun nanti ada terdengar, terdengar suara yang gemuruh itu berarti tidak merupakan satu apa ini kesengajaan tetapi itu adalah merupakan satu apa ini Eh, satu kenyataan bahwa sehingga kitanya tidak perlu mengikuti dengan apa namanya hmm. sama satu kor dipimpin satu imam gitu. Ya. Saya pernah pernah punya kisah menarik saya pernah ya. mengimamin sholat eh, maghrib di suatu masjid. Ya. Saya diam saja selesai sholat begitu saat balik badan diam saja begitu. Ya. Kemudian tiba-tiba <laughs> kiainya naik mimbar lalu ngambil mic. Kemudian beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mansola bila dan bahwa kirdun <laughs> kata saya. Masya Allah. Artinya apa coba? <laughs> siapa sholat tanpa pakai wirid maka dia tuh monyet. saya langsung nggak sholat lagi di sana, nah, Ustaz. Kena diusir. Iya. <laughs> Baik, Ustaz. Ada Pak Ukit di Jonggol. Assalamualaikum Pak Ukit. Eh, Pak Ukit ya. Pak Ukit ya. Iya, Pak Ukit. Baik, baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Katanya Pak Ukit. Eh, Alhamdulillah. Ini ini Pak Ustaz nih saya mau tanya ya surat 17 ya Bani Israel. Ya, bisa sedikit dikecilkan dulu mohon maaf Pak Ukit ya, ya. radionya. Ya. Ya, silakan. Saya ini Pak Ustaz. Surat 17 ayat berapa Pak? Surat 17 Pak Ustaz. Ayat uh, Bani Israel ayat eh, 1 kali ya, ayat 1 ya. Hmm. Uh, ini Subhanallah asra. أعوذ rajim, hmm. abdihi hmm. min ayatina hmm. iya. Maha Allah yang telah memerintahkan Jibril membawa hambanya Nabi Muhammad SAW pergi pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami uh, berkahi sekelilingnya untuk kami eh, perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha e, mendengar lagi Maha melihat. Hmm. Nah, yang saya tanyakan ini Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz ya. Yeah. Ini yang diperlihatkan Allah ke kepada Nabi Muhammad apa saja gitu ya yang hmm. saya saya. Nah, itu yang kedua Pak Ustaz ini Pak Ustaz. Eh, kita sudah udah kiamul di rumah terus eh, subuh belum tiba kita pergi ke masjid. Apa kita boleh uh, sebelum waktu subuh uh, kita sholat tahiyatul masjid? Iya. Nah. nah, yang kedua itu aja Pak ustadz ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barakallahu <clears throat> Berkaitan dengan apa saja sih yang ditunjukkan oleh Allah dalam hmm. ayat ini kepada Rasulullah SAW. Memang riwayat cukup banyak sekali tentang bagaimana terjadinya Isra Mi'raj sehingga kemudian Ibnu Katsir membuat satu buku khusus tentang riwayat-riwayat berkaitan dengan Isra Mi'raj di mana Rasulullah SAW ditunjukkan banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling pokok di antaranya dalam segala bentuk tafsir yang ada itu menyebutkan bahwa Allah memperlihatkan kepada Rasulullah ajaibul khalq. Hmm. Keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Dan diantaranya yang paling menarik buat kita itu bagaimana Rasulullah ditunjukkan tentang surga dan bagaimana penduduknya serta isinya. Ditunjukkan tentang neraka dan bagaimana penduduk dan isinya itu. Sehingga dengan itu kita mendapatkan gambaran bagaimana e, nikmatnya surga itu dan bagaimana e, apa e, sengsaranya neraka itu. Dan itu termasuk bagian daripada apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah karenanya eh, Bapak perlu merujuk kepada penjelasan eh, riwayat-riwayat yang sahih yang dibawakan Ibnu Katsir dan kitab Islam Arasnya itu sehingga di sana akan ditemukan berbagai macam yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Adapun tentang eh, tahiyatul masjid, eh, prinsipnya kapan saja hmm. Bapak datang menuju masjid maka hendaknya Bapak menjalankan sholat di masjid dua rakaat. Dan itu disebutkan oleh para ulama sebagai hal yang wajib. Tetapi kemudian jika Bapak datang ke masjid, kemudian orang sudah, eh, imam sudah memulai sholat berjamaah. Jangan sholat tahiyat masjid lagi, langsung Bapak bergabung dengan sholat yeah. Ya. jamaah itu, karena yang dimaksud dengan tahiyat masjid itu, tidak boleh seseorang masuk ke masjid, langsung dia duduk sampai dia menjalankan salat imma salat tahatul masjid secara khusus untuk salat tahatul masjid atau bergabung dengan jamaah yang sedang menjalankan salat berjamaah itu. Makanya Rasulullah SAW dalam satu khutbah Jumat tiba-tiba melihat seseorang dari sahabat Nabi yang langsung duduk. Kalau tidak salah sahabat itu adalah Uthman Affan. Hmm. Maka Rasul mengatakan berdiri kamu salatlah dua rakaat. Ditegur oleh Rasulullah dari di atas mimbar. Karenanya tidak boleh seseorang itu datang ke masjid langsung duduk tetapi hendaknya dia apa? Sholat dua rakaat tahiyatul masjid barakallahu fikum. Ya. Yeah. Kita beralih ke SMS Ustaz karena sudah cukup banyak yang bergabung di 081511107107 ini tidak menyebutkan nama. Jadi sebaiknya rekan-rekan Anda bergabung bersama kami silahkan sebutkan nama Anda dan alamat Anda. Ustaz, apakah setiap yang e, tidak ada contohnya dari Nabi lalu kemudian itu bid'ah Ustaz? Iya. Yeah. setiap yang tidak dicontohkan oleh Nabi jika itu kaitan dengan ibadah, hmm. maka itu bisa beda. Yeah. Ya. ya, kalau tidak ada dari Nabi, maka dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu yeah. Karena mereka yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, e, umpamanya kita melihat bagaimana kejadian orang-orang yang mengantarkan jenazah mm -hmm. pada waktu ke kuburan. Yeah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah la ilaha dengan suara keras seperti itu. Sementara Qais bin Abbad yang kemudian menemukan sekian banyak dari para sahabat Nabi yang telah mengantarkan jenazah ke kuburan, tidak seorang dari mereka pun ditemukan mengangkat suara apa ini, hmm. eh, tahlilan seperti Tahlil. itu pada saat mengantar jenazah. Nah, kemudian orang mau mengatakan, ah itu kan daripada ngobrol, oh daripada ini, daripada itu. Yeah. Nah, bid'ah itu adalah kaitannya lebih kaitan dengan masalah ibadah. Mm -hmm. Makanya kalau Anda ingin tahu mana yang bid'ah, mana yang tidak, saya sarankan Anda membaca kitab uh, eh, Al-I'tisam Hmm. Karena Imam Syatibi karena kitab itu merupakan rujukan para ulama di dalam mendudukkan berbagai macam bentuk bid'ah. Karena bid'ah ini ada bid'ah asliyah, ada bid'ah irafiyah. Hmm. Dan itu dibahas secara rinci sehingga segala macam bentuk yang kemudian kategorinya bid'ah maka perlu jelaskan di situ. Karenanya ada bid'ah asliyah, bid'ah buatan manusia yang nggak ada dasarnya dalam agama sama sekali. Ya. Eh, kemudian ada bid'ah e, seperti bid'ah asli ini umpamanya orang mengajarkan kalau mau sholat itu hadapkanlah mata kamu muka kamu kepada matahari hmm. umpamanya ini nggak ada dasarnya sama sekali kalau kemudian ada orang e, mengajarkan untuk supaya kuat pandanglah apa ini e, kaca itu cermin itu sampai sekian jam <laughs> itu nggak ada dasarnya sama dengan agama yeah. ada kemudian bid'ah itu hmm. artinya ada dasarnya dalam agama tapi ditempatkan pada posisi yang salah yeah. seperti kita diajarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah itu adalah suatu bacaan ucapan dikir yang paling sempurna yang paling bagus dan kita diperintahkan dianjurkan untuk membaca itu kapan saja. Mm-hmm. Tetapi kemudian menempatkan itu ketika untuk mengantarkan orang ke eh, jenazah ke kuburan, maka itu bukan pada tempatnya. Ini namanya apa? beda irafiyah. Yeah. Dan eh, dalam kehidupan umat Islam banyak sekali amal dari seperti ini. Nah, karenanya uh, eh, semua kaitan dengan agama yang tidak ada contoh dari Nabi Rasul sendiri mengatakan man amila amalan hmm. laisa alaihi amruna fahuwa raddun siapa yang beramal tidak ada contoh dari kami maka dia akan tertolak dan Rasul telah menetapkan engkau hendaknya mengikuti sunnahku dan sunnah khulafah rasyidin setelahku yang itu adalah merupakan satu pedoman yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dicontohkan oleh para sahabat dan semuanya sampai kepada kita kenapa kemudian kita mau bikin-bikin yang baru-baru lagi hmm. jadi ingat yang paling menentukan adalah masalah agama. Tapi kalau sudah masalah dunia, sudah masalah lain itu urusan lagi barakallahu Ya Ustaz, Ustaz tadi mengatakan bahwa zaman ini sekarang penuh syubhat dan penuh fitnah. Lalu bagaimana kita mensikapi dan mentaati berbagai sistem yang ada di negeri ini Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Fatakullaha mastata'tum. Hmm. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, kita adalah berada di lingkungan yang sangat buruk sekali. Ya. Di mana kita belum bisa menerapkan Islam secara keseluruhan. Sehingga kita akan bisa melaksanakan Islam sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan kemudian berusaha untuk meningkatkan, meningkatkan, meningkatkan kualitas keislaman kita. Sehingga kita telah menjalankan baik lewat amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fisabilillah. Dengan itu kita menjalankan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah karenanya eh, para eh, pendengar redaktor rahimakumullah bahwa kemudian selain memang kita harus tahu kebenaran, kita harus tahu kebatilan. Ya, dan kebatilan itu disebarkan oleh setan manusia dan setan jin. Hmm. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Bahwa demikian Allah jadikan setiap nabi ada musuh-musuh dari jenis jin manusia dan setan manusia dan setan jin yang mereka berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan ya. masa sekarang ini luar biasa dahsyatnya dari segi brainwashing, cuci otak, berbagai macam apa ini sistem-sistem yang dibuat untuk menyingkirkan Islam. Namun demikian kita harus tabah kemudian teguh untuk tetap berpegang di atas kebenaran meskipun tidak banyak orang yang menjalankan kebenaran itu meskipun kata Rasulullah nanti kita akan merasa asing lagi sebagaimana Islam pertama kali asing hmm. di mata manusia. war kalau Ya. Abu Aisyah ditambun. Tambun, Ustaz yang dirahmati Allah, bolehkah anak ambil rujukan dari kitab uh, Demokratiyah Dinun yang diterjemahkan Agama Demokrasi karya Syekh Abu Muhammad Al-Makdisi terbitan Kafayeh yang kitabnya Mumtaz untuk menjelaskan hukum demokrasi. Apakah boleh anak ambil rujukan Ustaz? Uh, saya belum pernah baca buku itu sehingga tidak bisa menentukan apa isi buku itu. Ya. Tetapi yang jelas bahwa setiap ucapan manusia bisa diterima, bisa ditolak kecuali Rasulullah SAW. Karenanya jangan menganggap dari setiap buku itu suatu kesempurnaan yang ada di dalamnya. Sekalipun Jika, mumtaz Sekalipun <laughs> kita agak mumtaz. Karena kemungkinan asalah itu pasti ada. Yeah. Kecuali adalah Al-Quran dan apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW sebagai suatu kebenaran yang mutlak sifatnya. Hmm. Karenanya setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak kecuali Rasulullah SAW. Karenanya tidak boleh kita taklid, kita tidak boleh kita kemudian fanatik sehingga kemudian menutup pintu dari semua uh, lini lain kebenaran-kebenaran yang lainnya. Padahal Rasulullah mengatakan al-hikmatu dalalatul mu'min anna wajada huwa haqq biha. Bahwa yang namanya ilmu itu barang hilangnya orang muslim. Orang muslim barang hilangnya orang mukmin kapan saja dia menemukan maka dia berhak untuk memperolehnya, untuk mengambilnya. Barakallahu fiikum. Insyaallah. Terima kasih rekan-rekan kita Anda masih bergabung bersama kami dalam kajian tauhid bersama Ustaz Farid Uqbah terkait uh, makna iya karena abudu wa iya karena saya di poin yang ke 103. Dan Mbah Hikmah yang mempertanyakan tentang ISQ ini tentu eh, Mbak Hikmah bisa mendapatkan di rekaman ya, rekaman ulang. Anda bisa mendengarkannya di www.alislamu.com karena kalau dijelaskan akan cukup panjang sementara rekan yang lain sudah menunggu karena sudah pernah dijelaskan tentang penjelasan ISQ ini oleh Ustaz Farid Uqbah. Jadi silakan nanti dibuka saja di alislamu.com. Baik di ujung telepon kita sapa ada Pak Hasibuan di Pasar Rebo. Assalamualaikum Pak Hasibuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hasibuan. Taqabbalallah minna minkum. Amin barakallahu fiik. Ya, kabar Ya, Uh, yang mau saya tanyakan ya masalah ya sesudah sholat juga di dalam apa tuh surat Al-Isra 110. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Hmm ini sebenarnya pemahamannya terhadap kaum muslimin ini gimana ini Pak? <laughs> ya artinya iya. setelah sholat oh, suaranya banyak. Bagaimana terhadap uh, orang yang belakangan datang tak tahu melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah sehingga terganggu atas wirid-wirid yang keras. Padahal ayat ini sudah sudah mengatakan dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan janganlah pula merendahkannya. Eh, mohon penjelasan Pak Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Eh, karamakumullah Pak Asibuan, memang kalau kita mengikuti Islam yang dibawakan oleh Rasulullah, kita akan mendapatkan gambaran Islam yang utuh. Hmm. Karena langsung melihat bagaimana praktek Rasulullah SAW. Kalaupun kita nggak melihat langsung, maka sudah disaksikan oleh para sahabat dan semua dilaporkan kepada kita bagaimana cara beliau Eh, menjalankan sebagaimana Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan itu dilihat oleh para sahabat hmm. sehingga kemudian disampaikan kepada kita lewat uh, sanat, urutan sanat yang sampai ke kita. Nah, ketika kemudian jelas ayatnya ini memerintahkan agar jangan menyuarakan yang berlebihan yang keras sehingga nanti mengganggu orang lain. Hmm. Makanya sebenarnya apalagi kemudian pakai mic gitu. Hmm. Mic itu hendaknya digunakan hanya untuk azan. Iya. Yeah. Ya. Atau kemudian juga komat. Sifatnya memanggil orang membani menyampaikan kepada orang sekitarnya bahwa sholat sudah apa ini dimulai. Tetapi kemudian menggunakan mic untuk diker keras-keras ataupun untuk yang lainnya, apalagi nyanyi-nyanyi. Ya, di Kalimantan kemarin kita menemukan masjid sebelum maghrib itu pada nyanyi-nyanyi, luar biasa betul ya saya kira itu ada orang apa perkawinan gitu ternyata kata dari masjid gitu. masjid apa nah, gereja nah, ya itu makanya uh, sudah bergeser apa ini ya. uh, bentuk peranannya itu makanya kalau kemudian orang mengerti ayat yang tadi dibacakan oleh Pak Hasibuan hmm. tentunya tidak akan uh, mempraktekkan dengan cara yang vulgar dengan apa ini uh, berkeras-keras kemudian beramai-ramai dan seterusnya dan kalau kemudian ada orang datang terlambat yang kemudian sholat di tempat itu maka dia merasa terganggu ya maka mereka yang melakukan itu adalah uh, telah melakukan satu dosa hmm. karena mengganggu orang salat makanya pernah apa ini uh, apa ini, dalam satu riwayat disebutkan jangan mengeraskan suara meskipun membaca Al-Qur'an ketika ada orang sedang menjalankan salat karena itu bisa mengganggu kehusuan orang yang yang salat itu Nah karenanya Pak Azibuan yang penting kita jangan menjalankan kalaupun ada orang menjalankan itu berarti kesalahan dia dan jangan kita ikuti kesalahan orang yang seperti itu barakallahu Fik. Ya Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwa rujukan buku masalah bid'ah itu kan itu bahasa Arab Ustaz. Yang Indonesianya ya <laughs> kira-kira yang bisa jadikan rujukan Ustaz. Uh, sekarang udah banyak sekali buku-buku tentang masalah bid'ah yang ditulis uh, oleh para ulama dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hmm dulu pernah uh, kita terjemahkan satu karangan dari Syekh bin Bas yeah. yaitu uh, eh, waspadalah terhadap bid'ah. Yeah. Itu termasuk saya yang menerjemahkan buku mm. itu waspadalah terhadap bid'ah itu mendapatkan penjelasan yang luar biasa meskipun ringkas, padat dan jelas sehingga uh, orang menjadi tahu mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Yeah. Itu barakallahu Baik, di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Dengan Teguh di Papan Mas. Pak Teguh, silahkan Pak Teguh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam ya Pak Teguh. Ini Pak Ustadz, yeah. tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan ya kita masuk ke Islam secara kafah tentunya ya. Yeah. Di zaman Rasul kan ada juga yang dinamakan asar sahabat. Yeah. Setelah itu ada ijtihad ulama atau tabi tabiin. -hmm. Dan yang sering kita kenal lagi yang empat mazhab gitu. Yeah. Iya. Nah, apa semua itu boleh dijadikan dasar untuk ibadah? Yeah. Terus dalam hal apa saja ijtihad ulama sekarang nih, khususnya Indonesia yang diperbolehkan untuk diikuti. Yeah. Yang iya. kedua yang mau saya tanyakan masalah tadi Pak Ustadz menyebutkan bid'ah itu. Hmm. Bid'ah itu kadang kalau kita sampaikan ke orang katanya hal itu baik kok jadi dibilang bid'ah gitu loh. Kalau itu bisa merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dengan ya, hmm. begitu. Iya, gitu. bid'ah hasanah ya. Iya, iya, betul bid'ah hasanah. Hmm. Terus iya. Yeah. Bid'ah bid'ah kalau kita ngambil dari kalau nggak salah ada hadis yang syaitan lebih menyukai alul bid'ah daripada alul maksiat. Itu ya, bukan hadis itu Pak. Satu ungkapan daripada Sufyan Tsauri. Nah, itu. Hmm. Ya, semacam itu kan. Hmm, yeah. Nah, yang saya tanyakan bid'ah yang sesungguhnya yang yang sering kita untuk tidak diikuti atau kita tinggalkan itu yang semacam apa apa ya. Yeah. Jazakumullah ya, ya, ya, khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya Pak Teguh barakallahu Memang kita hendaknya berusaha untuk bagaimana mengikuti Islam yang kafah. Ya. Dalam arti tidak parsial dan kemudian menerima Islam secara keseluruhan dan mempraktekannya mempraktekannya sesuai dengan kemampuan uh, ada di sana uh, Al-Quran, hmm. itu sudah pasti. Ada di sana uh, As-Sunnah, itu sudah pasti. Dan itu seluruh ulama sepakat ya kecuali orang sesat. Yeah. Kemudian ada yang ketiga namanya ijma. Yeah. Ijma ini seluruh juga sepakat. Ijma ini adalah uh, kesepakatan para sahabat terdahulu terutama pada masa itu terhadap satu masalah. Umpamanya ijma para sahabat untuk membukukan Al-Qur'an. Hmm. Karena di masa Rasulullah belum terbukukan dalam arti ditulis oleh orang per orang yeah. sehingga kemudian dibuka oleh para sahabat dan itu adalah merupakan ijma oleh mereka maka ijma ini adalah merupakan satu kesepakatan yang harus kita ambil ada kemudian yang ketiga adalah e, asar asar ini dari para sahabat bisa satu sahabat berbeda dengan sahabat yang lainnya maka e, tergantung eh, bagaimana e, riwayat itu bisa kita terima umpamanya satu riwayat tentang e, apa orang yang e, hamil dan dan apa ini dan menyusui menurut Ibnu Abbas itu tidak wajib mengkodok Ya. Itu satu riwayat dari Ibnu Abbas. Adapun riwayat yang lainnya dari sahabat yang lainnya hendaknya mengkodok. Hmm. Nah, ini ada satu perbedaan di antara mereka. Bagaimana kita e, berpegang terhadap riwayat-riwayat itu. Selama itu sahih dari sahabat, maka dikatakan kaulu sahabi. Kalau sahabi kalau satu persatu itu tidak menjadi hujah sampai ada kesepakatan dari yang lainnya. Nah, ketika terjadi perbedaan itu, kita akan melihat bagaimana yang paling mendekati kebenaran selama itu sahih, ya. Tetapi kalau kita merujuk kepada sahabat, insya Allah kita akan aman karena itu akan merupakan satu pedoman yang bisa jadi dalam satu masalah ada dua pendapat atau lebih dari mereka. Nah, berkaitan dengan istihad, istihad ini berarti suatu pendapat yang disampaikan oleh seorang mustahid atau sekian banyak mustahid secara apa ini ijma' apa eh, secara jama'i dalam menentukan satu hukum padahal hukum itu tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam sunnah umpamanya. Istihad para ulama yang mengatakan bahwa narkoba itu haram hukumnya. Di Al-Quran tidak ada narkoba. Iya. Di sunnah nggak ada narkoba. Narkoba timbul dalam masalah yang baru. Ya. Sehingga kemudian diistilahkan oleh para ulama karena kemudian pengaruh buruknya karena ini karena karena itu kemudian disimpulkan oleh mereka bahwa narkoba haram hukumnya buat umat Islam. Hmm. Ya. Nah karena ini adalah merupakan satu istihad. Selama itu ada dasarnya maka kita wajib mengambilnya. Ini namanya fatwa. Ya fatwa itu uh, bisa mengikat bisa tidak mengikat fatwa itu akan bergantung daripada tempat orang dan dan apa ini dan zamannya. Karenanya e, istiad ini terutama yang timbul dari para para fuqaha yang empat itu yang kemudian menjadi suatu hal yang sangat terkenal di mana-mana masing-masing dengan pengikutnya dan tidak mungkin empat itu semuanya benar. Pasti ada satu yang benar. Makanya upaya untuk bagaimana mencapai yang terbenar itu maka dilakukan Imam Syafi'i dengan istilah usul fikih jadi usul fikih ini dilakukan oleh Imam Syafi'i sebagai penemu pertama untuk memadukan antara metode ahli hadis dan metode ahli ra'i dalam beristihad sehingga kemudian mereka e, dinyatakan oleh Imam Syafi'i lewat usul fikihnya itu bagaimana jika ada dalil-dalil yang dalam satu masalah dikumpulkan bisa disatukan maka satukan. Jika tidak bisa disatukan, maka harus dilihat mana yang lebih dulu, mana yang lebih terakhir. Yang terakhir akan apa? Menghapus yang terdahulu ya seperti larangan masalah apa kunjungan ke kuburan. Yeah. Ya. lalu selalu melarang kemudian berikutnya membolehkan. Yeah. Nah itu adalah uh, yang terakhir menghapus yang, yang yang pertama. Kemudian kalau tidak ditemukan itu maka sistemnya adalah tarjih menentukan mana yang paling benar, mana yang paling kuat tentunya akan berdasar kepada isyad si mustahid sesuai dengan apa yang dia temukan dari kebenaran itu. Ya. Makanya perbedaan satu mustahid dengan mustahid yang lainnya selalu akan kita temukan. Tetapi yang jelas kalau sudah isyad tidak ada yang sifatnya mutlak karena itu masih bersifat nisbi. Baik. Nah, kemudian e, berikutnya e, tadi pertanyaan tentang mustahid bid'ah, apakah bid'ah itu baik? Semua bid'ah itu buruk. Ya, karena Rasulullah menyebutkan fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semua ya. bid'ah itu buruk meskipun orang menganggap itu baik. Begitu kata Ibnu Umar mengatakan bid'ah itu buruk meskipun banyak orang menganggap itu baik. Makanya semua bentuk bid'ah kita hilangkan. Hanya kemudian bagaimana kita ingin mengingatkan masyarakat bahwa itu satu bid'ah Kadang-kadang masyarakat alergi. Kalau katakan ini bid'ah, ini bid'ah, mungkin itu akan menimbulkan permusuhan atau menimbulkan satu apa uh, sengketa atau sampai kepada apa benturan. Yeah. Maka kita menghindarkan istilah itu. Kita katakan ini tidak sesuai dengan sunnah. Kita berhalus bahasanya. Boleh. Ya. Itu ternyata tidak termasuk diantaranya dinasihatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah agar kita menggunakan bahwa ini adalah tidak sesuai dengan sunnah. Ya, itu iya, mungkin halus. lebih halus sehingga tidak menimbulkan uh, ya. apa ini berbagai macam benturan barakallahu fikum. Ya, baik. Di belakang Pak Teguh ada Pak Abdillah. Assalamualaikum Pak Abdillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di Manggarai betul. Manggarai. Ya, Apa jalan tambak. Ya, saya oh, ya. tambak nih. ini. Jamaluddin, Amin Jamaluddin. Iya. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam katanya Ini saya menanyakan mengenai tahlil ya. Kalimat tahlil la ilaha illallah itu diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Hmm. Nah, sekarang uh, dipertajam lagi dengan tidak ada Tuhan Kecil. yang wajib disembah. Oh, iya. Ada lagi tidak Tuhan yang wajib kita hati. Ada lagi tidak ada zat yang wajib kita hati. Gitu. Banyak versi-versinya penambahan-penambahan gitu ya Pak Ustadz ya. Hmm. Ya. Nah, kenapa kenapa jadi begitu Pak Ustadz ya? Jadi pemikiran saya jadi begini Pak Ustadz. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, saya kira sudah pas. Ketika ditambahkan tidak ada Tuhan yang wajib disembah, maka kita mengakui juga bahwa tidak ada Tuhan berarti mengakui juga ada Tuhan yang tidak wajib disembah. Hmm. Nah, begitu begitu juga tidak ada Tuhan yang wajib ditaati, berarti kita juga mengakui ada Tuhan yang wajib tidak wajib ditaati. Gitu Hmm. Jadi sebenarnya kalau menurut saya Pak Ustadz, eh, tidak Tuhan yang tidak Tuhan selain Allah itu sudah pas. Hmm. Atau tidak tidak ada yang wajib disembah selain Allah itu sudah pas. Yeah. Hmm. Uh, itu nomor satu Pak Ustadz. Yeah. Hmm. Uh, nomor dua, tolong penjelasannya Pak Ustadz dengan jikir yang tadi barusan Pak Ustadz jelaskan mengenai Allahumma apa tadi Allahumma apa salam wa minka salam itu hmm. penjelasan seperti apa cara apa caranya gitu sedikit yeah. singkatnya aja Pak Ustadz. Yeah, yeah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Abdillah sebenarnya uh, ungkapan la ilaha illallah itu adalah sesuatu yang yang apa yang baku karena itu ketentuan dari Allah dan jajakan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian uh, ketika mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu berarti terjemahan. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dalam arti tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada lagi mengatakan tidak ada Tuhan kecil dan itu penyimpangan kecuali Tuhan besar. Ada Tuhan kecil dan Tuhan besar. Ini lebih ngawur lagi yang pernah disampaikan oleh abadnya salah seorang intelektual di Indonesia itu. Dan itu adalah menyimpang jelas. Tetapi kemudian ada tafsir yang perlu difahami oleh Pak Abdul Tafsir hmm. tentang la ilaha secara ringkas yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Ya, jadi Tuhan apapun tidak pantas disembah kecuali Allah. Nah, bukan berarti ada Tuhan yang pantas <laughs> apa tidak tidak disembah ya, meskipun apapun orang itu mengatakan. Hanya kemudian kalau mau dijelaskan ya Pak Abdullah, siapa yang dimasukkan Tuhan yang tidak boleh disembah itu? ternyata Al-Quran menyebutkan ada empat. Hmm. Dan ini yang, yang kurang banyak digali. Ya, yang pertama ilah itu sendiri. Seperti kata Ibrahim dalam surat uh, Al-An'am ayat 74. Ya, wa qala Ibrahim li abihi azar atattakhidu asnaman alihah. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan? Ini dikecam oleh Allah dari pernyataan Nabi Ibrahim. Dan ini adalah Tuhan-Tuhan yang banyak disebut oleh manusia. Makanya kalau orang mengatakan Tuhan jelas bukan Allah. Kalau Allah pasti pasti Tuhan. Ya. Kemudian eh, yang kedua yaitu tauhid. Tauhid yang juga disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Wa may yakfur bit wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil Siapa yang kafir kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka kemudian dia telah berpegang dengan apa? Al-urwat mithqa itu la ilaha illallah. Ya. Nah, karenanya e, tauhid adalah bagian daripada yang dituhankan oleh manusia. Bisa dukun, bisa siapa saja yang diikuti, yang dituhankan dan seterusnya. Kemudian ketiga adalah arbab. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 31. Kita khatu ahbarahum ruhbanahum arbaba min dunillah. Arbab, Tuhan tuhan yang berasal dari manusia. Di mana manusia itu menghalalkan diharamkan oleh Allah atau mengharamkan dihalalkan oleh Allah. Sebaliknya. Maka itu kalau diikuti maka dia telah menuhankan orang itu. Jadi yang hak menghalalkan mengharamkan hanya Allah SWT. Tapi kalau ada orang yang berani menghalalkan dan mengharamkan selain daripada ketentuan Allah dan Rasulnya, maka dia telah memposisikan dia dirinya sebagai Tuhan selain selain Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu Anda. yaitu dalam surat al, baqarah ayat 165 Allah katakan wa minan nasi may min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah jadi menjadikan tandingan-tandingan Allah dalam hal-hal yang dicintai. Kita membandingkan cinta kita kepada istri kita, kepada anak kita. Sama cintanya kepada Allah itu adalah syirik. Itu berarti apa? Menuhankan selain Cintai. Allah. Naudzubillah dalik. Adapun orang beriman, dia cintanya kepada Allah melebihi yang lainnya. Nah, <clears throat> inilah empat hal yang disebutkan oleh Al-Quran dalam menjelaskan siapa ilah yang terlarang itu. Sehingga yang hanya kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah apa zat yang maha suci yang telah menjelaskan dirinya sendiri dalam Al-Qur'an, "Innama anallahu la ilaha illa ana." Jadi Allah katakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm dan seterusnya. Wallahu la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Dan penjelasan bersama Allah, Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran yang begitu lengkap, sehingga karenanya tidak perlu kita kemudian nambah dari karangan kita sendiri. Atau kemudian kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Dengan demikian kesempurnaan itu hmm. menjadi telah kita terima dari Allah dan Rasulnya Barakallahu Ya, zikir. Ada pun zikir. Pada sholat. Tentang tadi itu Allahumma antas salamu ya. salam tabak ya jalali wal ikram. <clears throat> Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan itulah yang dipraktekkan para salafus saleh. Adapun tambahan wa ilaika ya salam. fahayna Rabbana salam wa adkhilna kadar Salam maka itu semua tidak ada dasarnya dan itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karenanya tidak pantas untuk menerima pahala dari ya. apa yang diberikan oleh orang itu. Ya. Karena yang bisa memberikan pahalanya Allah dan itu diberikan lisensinya kepada Rasulullah SAW. Karenanya kita hendaknya hanya kembali merujuk kepada Rasulullah terutama dalam masalah ibadah termasuk diantaranya zikir zikir yang masyru' Barakallahu fikum. Ya, kita beralih ke SMS Ustaz Arkan di 0813811117 sekian sekian. Ustaz, adakah bid'ah dalam akidah? Bagaimana dengan orang yang punya keyakinan bahwa Nabi Isa bukan diangkat tapi meninggal karena ada dalil kullu nafsin zaikatul maut. Juga tidak percaya adanya dajjal. Jadi bolehkah kita menuntut ilmu kepada orang tersebut? Ya, orang seperti itu adalah ahli bid'ah. Hmm. Karena telah melakukan satu pendapat atau melansir satu keyakinan yang kemudian bertelang tangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para salafus saleh. Hmm. Padahal ketentuan yang disampaikan oleh Al-Quran dan jelaskan oleh uh, Rasulullah SAW dan para salafus saleh bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah uh, diwafatkan dalam arti tidak dalam bentuk meninggal seutuhnya yang tidak bisa kembali lagi. Makanya Allah katakan wa innahu la ilmu Nabi Isa alaihissalam akan menjadi pertanda daripada akan terjadinya kiamat itu. Wa innahu la ilmin Karenanya eh, keyakinan itu tentu salah. Adapun dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup banyak itu tentunya harus kita terima seutuhnya dan orang yang menolak itu berarti dia telah menolaknya dengan hawa nafsu dan itu kategori ahli bid'ah. Kalau dikatakan adakah bid'ah dalam akidah ada. Termasuk orang yang melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah, dia telah melakukan satu bid'ah. Padahal bahwa Allah sendiri menjelaskan tentang dirinya dan Rasulullah SAW menjelaskan dirinya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah sebagai satu kaidah bahwa nu'minu bima ja'anillah ala muradillah. Kita beriman dari apa yang datang dari Allah sesuai dengan maksudnya Allah. Wa nu'minu bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah dan kita beriman terhadap apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maksud Rasulullah, bukan maksud kita. Sementara takwil takwil itu banyak sekali timbulnya dari maksud-maksud manusia itu sendiri bukan maksud dan Rasulnya karena itu merupakan bid'ah dalam akidah dan orang yang meyakini dengan cara takwil itu dia kategorinya telah melakukan satu kebid'ahan dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari bentuk-bentuk seperti itu Allah ya. ya nampaknya penelpon terakhir Ustaz ya. Pak Fikri di Perumbung Assalamualaikum Pak Fikri Waalaikumsalam ya silakan Pak Fikri ya banyak betul Ya, yang buaya gitu oh, udah gitu kan saya nonton di sini secara sholat nabi hmm. oh, di situ salah nah yang kedua hmm, kalau kita ngikutin imam kalau kita udah misalnya kita terlambat nih masbuk pas itu oh, dia imamnya itu dari rokat keempat apakah kita duduk di antara dua sujud itu ngikutin rokat terakhir atau kita seperti rokat kedua nah yang ketiga oh, ini misalnya kita kan di sesama muslim itu kan jangan saling menyakiti udah gitu kan um, sesama muslim itu kan tidak oh, ada kalau ada perdebatan itu kan ditinggalkan nah kalau dia kita misalnya kita ngasih tahu yang benar dia nanti sampai kita berdebat gimana tuh tak eh, ngasih jawabannya ke dia Iya, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pertanyaan, Ustaz. Ya, barakallahu fiik eh, berkaitan dengan apa tadi apa? Sujud. Ya. Sujud ya, masalah sujud itu memang yang Jadi ukurannya uh, bukan salafi atau tidak salafi. Yeah. Tetapi bagaimana itu mencontoh Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW itu ketika beliau sujud, memang tangannya terbuka sehingga digambarkan kalaupun ada apa ini binatang kecil seperti kambing itu bisa le bisa lewat dari apa sehingga kelihatan itu apa kalau apa e, keteaknya itu terbuka gitu tetapi kalau itu sendirian sehingga tidak mengganggu orang lain. ketika orang itu e, sholat bersama orang lain, ketika dia buka seperti itu, dia akan terus akan mengganggu orang lain. Jadi usahakan untuk tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau sendirian boleh saja apa e, disunahkan bahkan terbuka seperti itu sehingga ketiaknya itu apa ini melebar begitu terbuka. E, kemudian e, apa tadi? E, yeah masbuk ini Ustaz? Untuk yang masbuk ketika kita bersama Betul. imam ya. tentunya uh, sebagaimana Rasul mengatakan ju'yal Imam yu'tama ya. Imam itu dijadikan untuk diikuti ya faida apa ini kebara fakabir kalau dia takbir takbirlah kalau rukuk rukuklah sampai ketika sujud pun eh, duduk pun seperti itu kita ikuti imam dalam posisi imamilah kita ikuti karena memang ada terjadi perbedaan di antara mazhab bahwa seperti mazhab Imam Ahmad itu eh, mereka duduknya itu iftirash Baik itu dua rakaat pertama maupun apa tasyahud pertama maupun tasyahud kedua. Nah, bergantung bagaimana kita mengikuti imam. Karena itu tanggung jawab imam. Yeah. Ya. Tetapi ketika kita uh, sendirian tentunya kalau dua rakaat pertama itu iftirash dan yeah. kedua adalah ik'a yeah. yaitu duduk apa miring itu. Yeah. Nah, uh, adapun pertanyaan ketiga tadi apa mengingatkan yeah. ya mengingatkan orang yang salah itu tentunya dengan cara yang baik. Pertama dengan ilmu. Apa yang kita sampaikan itu ada dasarnya. Yang kedua dengan cara yang lemah lembut, tidak dengan cara yang kasar apalagi menyinggung, dengan bahasa yang lembut, halus yang bisa diterima oleh orang itu. Kalau kemudian dia menganggap kita menggurui, maka kita sampaikan ini adalah nasihat. Saya berikan contoh. Bagaimana ada seorang namanya ulama, seorang ulama namanya Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini apa sampai satu juta hadis. Beliau adalah kawan dari Imam Bukhari. Luar biasa orangnya. Satu kali dia dinasihati oleh seorang anak muda hmm. dengan membawakan satu hadis dikatakan saya ingin nasihati Anda bahwa Rasulullah mengatakan begini, begini, begini. Kata Abu Zura, aku dengarkan anak muda itu menyampaikan. Setelah selesai, dia menyampaikan, saya katakan jazakallah khair. Terima kasih atas nasihatmu itu. Ketika anak itu pergi, Abu akan kembali kepada majlis ta'limnya, menyampaikan kepada murid-muridnya. Tadi, ketika saya duduk di depan situ, ada anak muda menyamperin saya dan menasihati saya dengan membawakan satu hadis. Aku dengarkan sampai dia selesai. Kemudian aku katakan jazakallah khair sampai dia pergi. Demi Allah, saya telah hafal hadis itu sebelum dia dilahirkan. Masya Allah, saya telah hafal hadis itu iya. sebelum dia dilahirkan. Tapi tidak menghalangi dia untuk yeah. mau mendengarkan apa nasihat dari orang lain. Nah, kalau kita mempunyai akhlak seperti itu, kita tidak akan mengatakan saya lebih tahu dari kamu, hmm. ah? atau kemudian kamu soal apa soalin dan seterusnya. Tidak perlu <laughs> seperti itu, karena memang agama ini nasihat kalau memang itu ada kebenaran, terimalah dengan lapang dada. Katakan jazakallah khair. Tetapi kalau kemudian itu sesuatu kesalahan, ingatkanlah dia bahwa apa yang kamu sampaikan tidak betul, yang betul adalah begini, begini, begitu. Hmm. Nah, dengan cara itu, maka kita persaudaranya tidak akan terganggu dan orang pun akan menerima dengan lapang dada. Makanya kadang-kadang dengan cara orang itu bisa berubah, dengan cara orang itu bisa menjadi tambah keras hati sehingga karenanya dia bisa menolak dari seseorang itu kebenaran karena orang itu cara menyampaikannya salah. Nah, ya. karenanya untuk itu kita perlu dengan tiga prinsip tadi itu, dengan ilmu, sampaikan dengan cara lemah lembut dan sabar. Karena merubah orang itu tidak mudah. Butuh <laughs> waktu. Dengan kesabaran itu iya. insya Allah kita berharap ada perubahan pada orang yang kita nasihati. Mudah-mudahan apa kita bicarakan ya. bermanfaat buat kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa iya. bihamdika asyhadu an la ilaha Alhamdulillah Sallallahu alaihi Muhammad alaihi Muhammad. Baik. Dan rekan-rekan nampaknya kita harus menuntaskan kebersamaan kita karena waktu kita sangat terbatas. Insya Allah berbagai pertanyaan antum yang belum dapat kita jawab di pekan depan mudah-mudahan eh, bisa kita tuntaskan bersama. Namun Ustaz, nampaknya memang banyak pertanyaan yang yang sama yang terus berulang-ulang dan tidak sempat kita kita kupas. Uh, bolehkah Ustaz berkenan memberikan nomor kontak pribadi Ustaz agar rekan-rekan bisa menelpon Ustaz langsung? Iya, dengan alislamu.com itu kan bisa lewat apa? Eh, iya. SMS, SMS bisa. atau email, email lewat ya. situ kalau rasa bisa nanti. <laughs> iya. Ya, jadi rekan rekan bisa Anda buka di www.alislamu.com Anda bisa bergabung dalam SMS di sana atau email di sana. Kemudian juga Anda bisa hubungi di 70 910809 untuk berkonsultasi dengan ustadz-ustadz yang ada di Alislamu islamu hmm, begitu Ustaz iya, ya. Iya. Baik. Ustaz jazakallah khair atas kebersamaan iya, kita dan Rekan rekan sampai di sini kebersamaan kita saya Wil dan Hasan bersama Mas Bayu Samudra undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelafan. Insyaallah pekan depan kita berjumpa kembali dalam kajian tauhid bersama Ustaz Farid Uqbah.